بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ابن آدم وفي الحديث ابن آدم إذا أصبحت معافا في جسدك آمنا fi sirbik indaka gutu yaumik fa'ala dunya al-afa Ibn Adam wahai manusia Ida asbahta dalam hadis Rasulullah bersabda jika kamu di pagi hari dalam keadaan mu'afan fi jasadik sehat selamat terhindar daripada bala terhindar daripada penyakit fi jasadik ada di jasad kamu badan kamu sehat badan kamu nggak sakit nggak ketabrak, nggak kesetrum, nggak terbakar. Aminan fi sirbik, eh fi nafsik. Dalam keadaan aman di jiwa kamu, nggak ada musuh yang mengancam, nggak ada binatang buas yang menerkam. Boleh dibaca aminan fi sarbik, eh fi madhabik, fi masrakik aman di dalam perjalananmu berlalunya kamu dalam kehidupan aman tidak ada masalah ada lagi membaca aminan fi sarobik fi baitik aman di dalam rumahmu yang ada di rumah juga aman anak-anak kamu baik nggak ada masalah nggak ada keruwetan dengan anak sama istri nggak ada masalah indaka gutu yaumik kamu memiliki kebutuhan makanan keperluan makanan harimu ada untuk kamu, untuk istri kamu, untuk orang tua kamu, untuk anak-anak kamu ada semuanya. Apa yang kamu pikirkan kalau bisa? Badan sehat, anak kamu sehat, rumah tangga kamu tentrem, tidak ada musuh yang mengancam jiwa Kemudian saat-saat kamu juga dalam keadaan tidak ada keruwetan bah dalam keadaan bahagia. Untuk makan hari itu komplit semuanya ada kebutuhannya. Apa yang kamu cari kalau sudah begitu? Udah Fa'alat dunia al-afa. Maka terhadap dunia kehancuran. Artinya, jangan kamu kalau sudah dalam keadaan kenikmatan yang demikian, kamu menjadi orang yang sibuk dengan urusan-urusan duniawi lagi. Dekatkan diri kamu kepada Allah. Fokuskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu perhatikan, jika kamu mau memperhatikan orang ini banyak mengeluh, banyak mendapatkan masalah karena di luar tiga ini. Badannya sehat jadi sakit karena diforsir pikirannya untuk duniawi. Rumah tangganya jadi berantakan karena tidak lupa bagaimana tugasnya sebagai ayah kepada anak, kepada suami, kepada istri, kacau jadinya ribut duniawi kemudian banyak musuh karena duniawi urusan sana nggak selesai urusan sini nggak selesai urusan situ nggak selesai repot ribut terus akhirnya dituntut akhirnya rame akhirnya musuhan sebenarnya kalau kamu sehat badannya kamu kemudian keluarga kamu juga sehat nggak ada masalah di keluarga, nggak ada musuh yang mengancam kamu. Kemudian makanan ada, mau cari apa? Kelas, nikmati. Itu sudah dalam kenikmatan. Fa'ala dunya al-afa Allah. Enak sebenarnya. Kalau mau mau kita hidup di atas dunia yang kita cari apa? Kesumpekan kurwatan masalah kesulitan kan enggak ketenangan kan ketentraman kan nah buat apa nah kalau sudah tenang mau cari apa lagi ini Hah? mau cari apa lagi inti ketenangan di dunia dalam tiga ini badan kamu sehat keluarga kamu sehat masalah rumah tangga beres nggak ada masalah dengan orang juga baik Hah? untuk dimakan ada walaupun sederhana tenang kamu lihat anak kamu sehat istri kamu baik dengan kamu sama orang juga kamu enak nggak canggung nggak ada masalah badan kamu juga sehat apalagi yang kamu cari fa'alat dunya al udahlah nggak usah kamu tadi itu cari-cari masalah lagi masuk dalam urusan duniawi Hah? akhirat dipikir setelah itu baik fil hadis Inna Allah Yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi' Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba At-taqi yang dia bertakwa Dia meninggalkan maksiat Karena patuh kepada Allah Dia meninggalkan perbuatan dosa Karena takut kepada Allah At-taqi Ada orang meninggalkan maksiat karena ternyata untuk dipuji misalnya. Karena ternyata untuk tidak dikritik, tidak dicela sama orang misalnya. Ini bukan karena patuh kepada Allah ini. attaqi hamba yang bertakwa meninggalkan maksiat karena patuh kepada Tuhannya. Al-ghani kaya kaya jiwa, tidak mengharapkan bantuan orang, tidak berharap orang rahmat sama dia, tapi semuanya dipasrahkan kepada Tuhannya. Yang penting aku tidak salah sama Allah kaya. Yang penting Allah kepada ridha kepada aku senang. Atau juga kaya harta, Cuma tidak tersibukkan Tidak melalaikan kekayaannya daripada takwa kepada Tuhannya Daripada ibadahnya Daripada zikirnya Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Perdagangan tidak membuat dia lupa daripada mendiri tentang solatnya, tidak lupa daripada dzikirnya, tidak lupa dengan Al-Qur'annya. Istiqomahnya tinggi walaupun kaya. Kaya jiwa walaupun melarat bisa kaya jiwa. Berapa banyak orang yang kaya tapi melarat hatinya? Berapa banyak orang yang melarat tapi ternyata kaya jiwanya? Tapi ada juga orang yang melarat tapi fakir juga artinya. Hah? Allah itu cinta kepada Allah itu cinta kepada hamba yang takwa dan juga kaya kaya hati atau kaya tapi tidak sampai kekayaannya dari itu melupakan urusan ibadahnya kepada Allah. bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa kamu itu memang sengaja lebih mementingkan urusan dunia kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik jauh wa abqa dan lebih kekal kita ini kalau kelihatan surga mungkin dunia ini langsung kita lempar semuanya jijik gitu jijik kita kita merasa uh nikmat berharga yang kita miliki tapi kalau kelihatan surga jijik kita dalam dunia ini hmm? kalau kita biasa makan makanan yang remeh kemudian ada makanan yang lezat kok gak enak ini ya setelah kita kas, merasakan makanan yang lezat makanan yang biasa kita makan mungkin kita nggak senang lagi, nggak selera lagi. Ya. Begitulah juga kita ini nggak akan selera kalau kelihatan akhirat. Cuma kita nggak percaya bah kalau dikasih tahu sama Allah. Seakan-akan dunia lebih berharga daripada akhirat kita. Karena itu kita dapatkan yang kaya-kaya banyak yang kikir. Yang bekerja-bekerja itu banyak yang lupa kepada zikir. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah lebih baik dan kekal. Al-Khafi Allah itu cinta kepada hamba yang takwa, hamba yang kaya, Al-Khafi hamba yang khafi yang tidak senang dengan istihar tidak senang dengan uh, ketenaran yang menyembunyikan diri al-khafi yang menyamarkan diri gak mau dikenal sama orang dia mungkin mengurangi kumpul dengan orang bukan karena ingin atau merasa dirinya lebih hebat tidak tapi dia menghindar daripada ketenaran Kayak seperti sekarang dibagi-bagi fotonya. Dipanggilkan wartawan untuk dikomentari. Tapi mereka tidak al-khafi. Allah itu cinta dengan hamba yang demikian ini. Yang nggak senang dengan ketenaran ini cinta Allah. Justru yang senang dengan ketenaran itu yang nggak senang Tuhan. Jadi orang yang hebat itu bukan yang banyak dikenal. Justru kadang-kadang yang nggak mau dikenal itu yang hebat. Yang nggak dikenal. Lah itu wali-wali kok banyak yang dikenal. Itu Allah yang memang mengang, men, menjadikan dia dikenal, bukan memperkenalkan diri. Bukan foto sampai serbanan, kemudian miring sedikit ada tasbih, kemudian dibagi-bagi. nggak begitu mereka mereka itu menutup diri tapi Allah menampakkan Allah menampakkan Nah, itu sampai di antara mereka itu benci kalau dikenal seperti Uwais Al-Gharani kalau udah ada yang tahu sama dia satu orang dua orang langsung pindah nggak mau padahal Uwais ini dicari-cari semua mencari Kenapa? Karena Nabi sudah mengisyarat, mengisyarat, mengisyaratkan. Inna Nafas rahman fi ardil yaman. Nabi menyatakan juga Zaidut Tabi'in Uwais Al-Garani Ini Uwais luar biasa Sampai Nabi berwasiat kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal daripada Uwais. Tapi untuk menampakkan bahwa ini orang hebat. Cari Uwais Al-Goroni, wahai Umar dan Ali, kalau ketemu sampaikan salamku dan mintalah doa kepada dia karena dia adalah mujabud dakwah. Ini ada dalil juga ya. Orang yang lebih afdol itu nggak ada salahnya minta doa kepada yang di bawahnya guru minta doa sama murid nggak ada salahnya tuh bagaimana Allah mendidik eh, Rasulullah mendidik Sina Umar Sina Ali minta doa sama Uwais padahal Sina Umar sama Sina Ali lebih afdol daripada Uwais dua minta doa kepada yang lainnya itu bagus ud'uni yastajib lakum minta doa kepada Allah sendiri ada apa minta doa sama orang lain ini nggak ngerti emangnya kalau minta doa sama orang itu berarti nggak minta sama Allah ya sama Allah juga orang lain disuruh mintakan untuk dia bagus malah dianjurkan untuk mendoakan kepada yang lainnya Oh bisa minta sendiri, minta sendiri-sendiri aja. Ini orang nggak ngerti. Ud'uni astajib lakum itu dianggap harus dirinya sendiri. Ini nggak ngerti. Hah? Dalil. Nah, itu minta doa kepada yang lainnya bagus. Itu anjuran. Kalau perlu nggak pakai diminta doakan. Kita kalau setiap saatnya apa? Allah maghfiril muslimina wal muslimat. Kan doakan orang lain itu namanya. Emangnya orang lain tidak bisa berdoa sendiri? Minta sama Tuhan ya? Nggak ada masalah begitu ya. Nah, karena itu dalam memahami ayat jangan ngelantur kalau ngerti kan ya, buat arti sendiri. Baik. Akhirnya setiap haji Sena Umar ini pengumuman. Cari eh siapa yang dari Yaman? Tolong misahkan diri dari rombongan. Jangan kumpul kan, kau kumpul dari Yaman, dari Irak, dari itu kan kumpul kok haji. Ya dari Yaman kumpul sendiri, kumpul sendiri. Yang dari Koran siapa ya? Yaman daerah Koran kumpul sendiri, kumpul sendiri. Tanya, kenal UAS enggak? Setiap tahunnya begitu. Kadang kenal. Satu tahun ada kenal UAS enggak? UAS. Yang cari jenah Umar khalifah berarti orang hebat mungkin insinyur mungkin doktor mungkin profesor mungkin apa oh, wes nggak ada wes nggak ada selamat, ada pasti disebutkan sifatnya jadi uwes al ini bukan guanteng kemudian tampan gagah enggak uwes al ini ternyata buddha, bekas buddha. hitam kena penyakit belang tapi disembuhkan tinggal ada sebesar dinar satu dinar sisa sisanya. Uwes nggak ada. Ada si Uwes, tapi itu stres. Kita bagi untuk jaga unta. Di mana itu di situ? Jaga untanya kami. Jadi Uwes itu sering merunduk merunduk terus sudah nggak pernah mengangkat kepalanya tawaduk kepada Allah kadang-kadang menangis gitu yang orang gila tidurnya ada di emper diketi sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali Assalamualaikum ya Uwais kaget dari mana kamu tahu namaku kata Nabi yang memberitahu aku. Dan Nabi kirim salam kepada anda, nangis wes. Aku cinta sama Rasulullah kata dia. Tapi aku tidak punya kesempatan ketemu kata dia. Karena ibuku tua, aku merawat ibuku. Aku tidak ada kesempatan ketemu dengan Nabi, tapi aku cinta kepada Nabi. Tadi. Nabi pesan aku kepada kami untuk kami meminta doa kepada kamu, doakan kami. Akhirnya karena pesan Nabi mendoakan si Uwais. Sena Umar nawarkan, "Uwais, udah tinggal di sini ya. Kita akan sediakan rumah itu dan ini." Kata Uwais, "Ini terakhir pertemuan kami." Ini terakhir pertemuan kami. Kenapa Uwais aku harus menghindar sekarang karena nggak seneng Wes ini untuk dikenal kalau kita kan paling asik kalau dikenal kalau dihargai sama orang uh istiqomah datang ke situ kita akan puji wah itu orang hebat itu itu orang baik itu saya tahu sendiri wah hebat tapi kalau Wes lari cari daerah yang nggak ada orang tahu paling seneng US itu nggak dianggap sama orang nggak pangkel itu yang dicari itu US akhirnya nggak ada nggak ketemu setelah itu kecuali dalam peperangan Siffin ditemukan US sudah meninggal dalam pihak Sina Ali bin Abi Thalib tapi ketika mau dikubur nggak ada jenazahnya sampai sekarang sudah nggak ada kuburannya US Itulah bagaimana si Uwais tadi itu. Ternyata Al-Khafi orang yang nggak dikenal itu dicintai sama Allah. Karena itu jangan pingin dikenal sama orang ente. Buat stiker ditaruh ada di mana-mana ada apa? <laughs> Kepingin dikenal. Hah? Nggak usah begitu. Di sisi Allah itu. Banyak yang dikenal tapi akhirnya masuk neraka ya enggak Fir'aun dikenal enggak Namrud dikenal enggak tapi masuk neraka Allah wah hebat jabatannya nah, karena itu udahlah jadi orang yang baik jadi orang yang takwa jadi orang yang menghindar dari bara ketenaran tapi kalau Allah membuat dia mentakdir dia tenar ya udah mau diapakan kadang-kadang kepingin dihargai sama orang sampai dolim Dianggap kalau kalau orang itu dibawanya dia dengan paksa berarti dia berkuasa. Ya. Itu orang bodoh itu. Dia kalau sudah ada di kantor, kalau dia dikawal, wah itu orang yang hebat. Itu orang bodoh. Banyak yang dikawal-kawal dulu itu. Yang dulu tinggal di istana masuk penjara banyak. Dengarkan baik-baik. Siapapun orang yang dolim pasti akan jatuh dan runtuh. Pasti. Cuma saatnya ada. Wa mallahu bighafilin amma ya'malud dolimun. Allah enggak akan lupa dengan perbuatan orang dolim. Siapapun yang dolim. Supaya dengar ini semuanya ini. Fir'aun juga pernah hebat tapi runtuh. Namrud pernah hebat tapi runtuh bahkan Hitler pernah hebat juga luntro yang di Turki Mustafa Kamel juga pernah hebat tapi runtuh ternyata kalau anda teliti runtuhnya dengan kehinaan runtuhnya dengan kehinaan Namrud misalnya runtuhnya dengan seekor nyamuk Fir'aun dengan tenggelam kemudian Mustafa Kamel ini yang di Turki yang terim keranggang jadi hanya dengan kehinaan ini yang dolim yang dolim ini kadang-kadang kena nyamuk malaria atau nyamuk apa demam berdarah kalah dia jadi bu, nggak perlu diserang sama apa namanya? Sama bom. Dengan dikirim nyamuk mati. Keranggang mati. Karena itu jangan sekali-kali menjadi orang tolim, karena orang tolim itu dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang baik. Ini. Allah yuhibbul abda. Allah itu cinta dengan hamba. Attaqi yang takwa Al-ghani yang kaya hati maupun kaya harta yang tidak terlena dengan harta Al-khafi yang tidak mau ketenaran Jadi ini aja lah Keboliman itu walaupun gak diberantas Akan tumbang dengan sendirinya Pasti Terus tugasnya kita apa? Tugasnya kita menegakkan kebenaran kalau sudah tegak kebenaran dengan sendirinya akan kedzaliman itu akan tumbang. Ja'al haq wa zahagal batil. Kalau sudah datang kebenaran, turun kebatilan. Pasti itu dah. Karena itu pertahankan kebenaran. Nih, yang tahu hukum agama yang haram, pertahankan. Jangan sampai melakukan haram, ajak orang meninggalkan yang haram. Yang tahu yang wajib, pertahankan, ajak orang melakukan yang wajib. Nah, ayo kita terus demikian kalau datang kebenaran, tumbang dengan sendirinya itu kebatilan. Tumbang dengan sendirinya itu keba kebatilan. Wallahu a'lam.